Bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. Wa na'udhu min sururi anfusina. Wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah. Wa man anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Sabtu 6 Maret 2021 Ba'da Zuhur bertepatan dengan 21 Rajab 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah di Ah, yang mana kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-68. Maka sebelum kita masuk kepada kajian dipersilahkan kepada Luna untuk mentasmi al-matan barakallahu fikum. Seperti datang dari dua sahabat, Anzaid ibn Khalid al-Juhani Berkata Rasulullah sallallahu Alaihi wa Wasallam, "Man fatara sha'iman kutiba lahu mithlu ajrihi." Innahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'. Barang siapa yang menyediakan makanan dan minuman untuk orang-orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi dari pahalanya. Hadis kedua datang dari Abi Hurairah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam afaqra sa'iman fa'amahu wa saqahu kana lahu mithlu ajri. Dan siapa yang memberikan buka puasa kepada seseorang yang berpuasa maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Hadis ini telah kita bahas di pelajaran yang lalu di Ba'dal Fajr bahwa hadis yang pertama dari Zaid bin Khalid diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Al-Baihaqi di Al-Kubra dan juga di Shu'abil Iman yang mana Ibnu Majah juga mengeluarkan hadis ini yang mana tumpuan sanatnya bertumpu kepada apa Ibnu Abi Rabah dan Zaid bin Khalid maka apa seorang imam muhaddis tetapi dia tidak mendengar dari Zaid bin Khalid maka sangat jauh. Namun datang jalan yang kedua dari Abi Hurairah diriwayatkan oleh Al Baihaqi di Al Iman dan juga Al Ukaili serta Al Asbahani dari jalan Abdul Razak an ibni Jurayd an Saleh Maula Amah an Abi Hurairah. Di sini pun sanadnya dhaif dikarenakan Ibnu Jurayd mudallis dan yarwi dengan anak anak. Maka dari kedua riwayat ini bisa naik kepada derajat hasan li ghairi. Adapun di sana ada jalan dari tiga sahabat yang lain yang tidak dimasukkan oleh penulis karena sangat baik jiddan datang dari Ibnu Abbas dan datang dari Aisyah dan juga datang dari siapa sahabat terakhir Salman Al Farisi. Maka Ketiga riwayat ini baik dhaifun jiddan sehingga penulis tidak memasukkan kepada matanya. Kemudian kita tutup masalah yang ketujuh ini tentang permasalahan keutamaan memberikan makanan dan minuman untuk berbuka bagi orang yang berpuasa. Di sini ada faedah dari segi lahab. Faedah yang pertama, man aana mu'minan ala amali birrin halil ma'in alaihi ajrun mislul amin. Maka di sini masuk kepada kaidah barang siapa yang membantu seseorang untuk melaksanakan perbuatan ibadah yang baik kepada Allah, maka yang membantu ini mendapatkan pahala sesuai apa yang dia lakukan untuk membantu terwujudnya amalan yang baik. Maka faedah ini man aqana mu'minan ala amali birrin falil ma'in alaihi ajrun mithli mithlil amil li umum yatil adillah. Seperti datang keumuman adillah dari hadis Abi Mas'ud Al-Ansar. Datang seseorang kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ini abdi abi fahmilni faqala ma'i faqala rajulun ya Rasulullah ana adulluhu ala man yahmiluhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi maka di dalam hadis Abi Mas'ud di sini jelas di mana seseorang tidak bisa membantu saudaranya untuk melaksanakan amal soleh, namun dia menunjuki kepada orang yang bisa membantunya. Maka ini adalah perkara yang baik, menunjuki manusia untuk membantu amalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala yang baik juga. Maka di saat berkata seseorang, Ya Rasulullah, ana aduluhu ala man yahmiluhu. Maka wahai Rasulullah, Aku tidak bisa membantu dia untuk memberi, memberikan sesuatu dan melaksanakan amal soleh, tetapi aku hanya bisa menunjukkan kepada orang yang akan membantunya. Apa dikatakan oleh Nabi? Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Maka barang siapa yang menunjuki saudaranya kepada suatu amalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala dari Allah sesuai dengan orang yang dimudahkan dari amal solehnya tadi. Maka ini menjadi pendalilan tentang permasalahan mandala ala failin falahu mislu ajri fa'ilihi. Dan siapa yang membantu untuk melaksanakan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala di saat kebaikan itu bisa terlaksana dikarenakannya. Dikarenakannya. Ini contoh dari hadis yang pertama dari Abi Mas'ud Al-Ansari. Dan di hadis yang kedua, Anjari bin Abdullah berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Man fil Islam sunnatan hasanah, man sanna fil Islam sunnatun hasanatun fa umila biha ba'dahu, kutiba lahu mithlu ajrin." Man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'ah. Hadis yang kedua, datang dari Abi Hurairah. Yang nah, datang dari Jarir Ibn Abdullah. Yang mana disebutkan barang siapa yang melaksanakan suatu sunnah yang baik. Kemudian diikuti sunnah yang baik tersebut. Maka dia akan mendapatkan pahala terus menerus. Bagi orang-orang yang setelahnya yang melaksanakan sunnah yang baik tersebut tanpa dikurangi apapun. Maka di sini pun menjadi pendalilan seseorang yang memberikan sarana kebaikan. Seperti seseorang yang menghidupkan sunnah. Kemudian sunnah itu terus dihidupkan. Maka orang yang pertama kali menghidupkan sunnah ini mendapatkan pahala. Dan begitu pun hadis yang kita ataupun hadis lain dari Zaid bin Khalid al-Juhani Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man jaza gordian fakor goda, waman hol apa gordian fi ahlihi fakor goda." Maka barang siapa yang mempersiapkan alat-alat perang untuk berjihad dan mempersiapkan apa-apa yang akan diberikan untuk keluarganya di saat berjihad, maka dia pun seperti orang yang terjihad. makanya di sini ada sebagian dari para sahabat yang dia itu tidak mampu untuk berjihad. Mungkin karena uzur, sakit, ataupun usianya sudah tua dan tidak mampu, ataupun mempunyai kekurangan. Seperti kekurangan dari tubuhnya yang mana dia tidak seperti manusia yang lain, maka di sini dia tidak diizinkan oleh Nabi untuk berjihad. Namun dia mempersiapkan dengan hartanya. Persiapan untuk berjihad. Dia menyiapkan kuda perang dan senjatanya misalnya. Atau dia memberikan harta bagi anak dan istri yang ditinggal di saat berjihad, membutuhkan makan dan minum, maka orang ini tidak berjihad tetapi fakad goza kata Seakan-akan dia telah melaksanakan jihad. Maka ini adalah faidah yang pertama. Masuk kepada faidah, barang siapa yang membantu kaum muslimin untuk melaksanakan peribadatan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah tersebut. Nah, termasuk masuk kepada perkara ini juga apa? Perkara permasalahan membantu orang yang berbuka puasa. Maka ada orang-orang yang mudah untuk berbuka puasa seperti antum para tulabul ilm. Kalian di hari Senin dan Kamis pada berbuka pada berpuasa. Maka membutuhkan di sini karena antum tulabul ilm tidak mempunyai dapur dan habis waktu untuk membuat makanan, maka ada di sini di mahad yang menyediakan makanan dari para ibu-ibu. Maka mereka mempersiapkan makanan untuk berbuka. Meskipun mereka tidak berpuasa, maka mereka akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa sesuai dengan hadis dari Zaid ibnu Khalid dan juga hadis dari Abi Hurairah yang ada di makam ini. Man fatara sha'iman fa'at'amahu wa saqahu kana lahu mithlu ajrihi. Kana lahu mithlu ajrihi. Maka jelas di sini tentang pendalilannya. Kemudian kita masuk kepada faidah yang lainnya. Dan kaidah yang kedua tentang permasalahan sholat nom Kita ingat um pondok. Kaidah yang kedua, la yustarat alladhi yufatir as-sa'im an yakuna zakar an yakuna zakaran muftiran li husulil ajal as-sa'im alladhi yufatir ma'ahim maka faedah yang kedua di hadis ini barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa dia mendapatkan makanan, eh, dia mendapatkan pahala puasa. Tergambar bagi kita bahwa orang yang memberikan makanan ini pun orang yang berbuka. Sehingga dia tidak mendapatkan pahala puasa. Kemudian dia ber, kemudian dia memberikan makanan maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, maka tidak disyaratkan seperti ini, paham? Sehingga hadis ini tidak disyaratkan bahwa manfaat para iman dia adalah orang yang muftir, orang yang berbuka. Untuk mendapatkan pahala puasa, maka dia harus orang yang berbuka, kemudian dia menyediakan makanan maka dia mendapatkan pahala puasa. Tidak. Tidak disyaratkan untuk orang yang memberikan buka puasa dan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa, dia harus orang yang mukti. Harus orang yang tidak berpuasa, tidak. Bahkan bisa jadi jika orang yang memberikan makanan ini pun berpuasa seperti ini seperti orang-orang yang melaksanakan buka puasa dan dia berpuasa, terutama di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan wajib. Maka dari orang-orang yang memberikan infak untuk makanan di bulan Ramadan, buka bersama, maka mereka pun berpuasa. Ataupun seperti di sini yang memberikan infak puasa Senin dan Kamis adalah orang yang juga berpuasa Senin Kamis dengan kalian misalnya. Maka di sini tidak disyaratkan bahwa orang yang memberikan makanan dan minuman harus orang yang muftir sehingga mendapatkan sama-sama puasa tidak. Bahkan di sini ya ummu lil muftir wa shaim wal unsa. Maka di sini bersifat umum. Bisa jadi yang memberikan makanan dan minuman memang dia berbuka dan bisa jadi memang dia berpuasa dan bisa jadi untuk laki-laki ataupun para ibu-ibu yang menyiapkan makanan dari perempuan. Mana dalil keumumannya? Lafaz man hatoroso iman. Maka i'rabnya man ismu syar. Yufidul wujud. Maafkan, ah, yufidul umum. Maka man hatoroso iman. Man ismu syar. Yufidul umum. Dan ini seperti ucapan Allah Jalla wa'ala. Man amila soliham min dakarin au unsa. Wahua mu'minun. mu'minun. Falanuhiyannahu hayatan tayyibat. Dan siapa yang melaksanakan amal-amal saleh dari laki-laki dan perempuan dengan syarat dia seorang mukmin, falanuhiyanahu hayatan thayyibah. Maka kalimat man di sini man ismu syarat yufidul umum. Man amila solehan. Barang siapa yang melaksanakan amal soleh, baik laki-laki atau perempuan bersifat umum. Begitu pun di sini. Di dalam hadis, hadis yang membicarakan tentang keutamaan yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, man para iman maka man di sini yufidul umum, baik dia muftir tidak berpuasa, maka dia mendapatkan pahala puasa seperti orang yang berpuasa. Lalu bagaimana kalau dia berpuasa juga? Naam, dia berpuasa dapat pahala. Dan dia mendapatkan pahala dari puasa orang yang lain juga. Baik laki-laki ataupun perempuan. Maka ini faedah yang kedua. Bahwa tidak disyaratkan untuk orang yang memberikan makanan dan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa, dia harus orang yang muftir, berbuka, tidak. Bisa juga dia orang yang berpuasa juga. Adapun faedah yang ketiga, la yustarat alladhi yuftiru ma'ahu an yasum Ramadan. Bal qad rubama wajib al-akhar kalau qada kalau qada nadr wal kafar atau siyam mustahab maka faedah yang ketiga tidak disyaratkan untuk mereka orang-orang yang mendapatkan pahala dari memberikan makanan dan minuman kepada orang yang berpuasa harus puasa wajib atau puasa Ramadan saja. Tidak disyaratkan. Bisa jadi dia puasa wajib Ramadan. Bisa jadi dia puasa wajib kafarah dia kafaratul yamin tiga hari ataupun dia wajib membayar kodok seperti di saat sedang di bulan puasa sakit mempunyai kodok tiga hari maka kodok di bulan sawalnya ataupun di bulan setelah sawal Dulqa'dah, Dulhijjah maka dia hukumnya wajib di sini. Ataupun dia berpuasa sunnah. Seperti Senin, Kamis, dan yang lainnya, maka tidak disyaratkan. Manfaat para iman harus puasanya itu puasa Ramadan tidak. Maka sama-sama mendapatkan pahala. Dia berpuasa wajib di bulan Ramadan, orang yang membukakan dia pun mendapatkan pahala. Dan jika dia puasa Senin Kamis, orang yang memberikan makanan pun mendapatkan pahala. Maka semuanya sesuai dengan kadar dari ikhlas orang yang berpuasa itu dan dari niat puasanya wajib ataupun sunnah. Tentu secara ijma pahala bulan Ramadan lebih besar dari pahala bulan yang biasa ataupun sunnah. Maka puasa Ramadan pahalanya lebih besar karena wajib. Dan puasa Senin Kemis lebih rendah karena dia sunnah. Maka barang siapa yang membuka jalan untuk berbukanya bagi orang yang berpuasa Ramadan dengan orang yang memberikan buka puasa bagi orang yang puasa Senin Kemis, jelas pahalanya lebih besar orang-orang yang berpuasa Ramadan. Karena puasa Ramadan apa? Wajib. Dan Senin Kemis sunnah. Maka awas di sini. Tidak disyaratkan memberikan makanan untuk yang berpuasa Ramadan saja, tetapi Senin Kemis pun bisa sama-sama mendapatkan pahala. Maka mana pendalilan keumuman lafaz man para shaiman. Maka lafaz shaiman ismun nakirah isiyati syar tufidul umum. Man para shaiman shaiman nakirah di asharat asyarat man. Man adalah syafiyah. berarti di siap Barang siapa yang memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka man berpuasa di sini bersifat umum. Dan ini seperti ucapan Allah wa in ahadu minal musyrikin istajaraka wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Maka syahidnya di sini ahadun. Nakirah. Dan dia fisya fisar dengan masuknya in. Wa in ahadun. Maka ahadun huna am. li ay ahad minhum. Ayat maknahu in istajaraka ahadun minal musrikin alladina di bikitalihim wa qatalahum ay istamanaka ba'da insilafil asyur al-hurum liyasma' kalam Allah wa fa'aiduh wa aminhu di sini bersifat umum dan faedah yang terakhir faedah yang keempat atau kita katakan ikhtiraf saja di permasalahan yang keempat, manfaat man fattara sha'iman falahu ajr, itu ajri sha'im. Itu jika dia berikan kepada satu orang yang berpuasa. Seperti di sini yang berpuasa satu orang di hari Senin. Kita berikan makanan, maka kita mendapatkan pahala karena orang ini berpuasa satu orang. Iya atau tidak? Bagaimana kalau yang puasanya seperti santri semuanya di sini? Misalnya ada 20 dengan perempuan santri. Maka mendapatkan pahala banyak atas akhirnya banyak. Maka 20 santri dia bukakan jalan untuk berbuka puasa. Apakah sama dengan memberikan makanan kepada satu santri? Hah? Tidak. Berarti apa? Pahalanya lebih besar. Itulah dahirnya. Mana kedalilannya? manfaat fattara so iman. Lakot so'iman ismun nakirah tufidul umum. Maknanya, barang siapa yang memberikan makanan untuk orang yang so'im dan so'imnya bukan satu. Hamad, tum. Tetapi so'imnya ada sepuluh. Maka dia dohirnya mempunyai pahala sepuluh orang. Muhammad Naim tidas ada yawm rabat mungkin. Karena علاجه علاجه يأتي بالوسادة البطانية في ما في معه وقت النوم ilah في وقت الدرس ما maka di faedah yang Rabi'ah bisa kita berikan faedah tidak diserapkan yang mendapatkan pahala puasa itu adalah hanya memberikan makan kepada satu orang. Sehingga dia mendapatkan pahala. Maka jika dia membuka tempat untuk berbuka puasa ada dari lebih sepuluh orang, semuanya pada puasa, dia berikan makanan untuk 10 orang, 20 orang, 30 orang, maka jelas pahalanya lebih besar, iya atau tidak? Nah, maka faedah yang keempat, tidak disyaratkan dari orang-orang yang diberikan makan berbuka puasa itu satu orang. Dia untuk mendapatkan pahala satu orang. Maka jika yang diberikan berbuka puasa ada 10 orang, 20 orang, maka dia pun secara jelas mendapatkan pahala 10 orang dan 20 orang. Maka ini faedah yang keempat. Baik. Al-an Hamdat yang mana 32. Termasuk kepada perkara yang ke-8 dan di sini hanya membacakan dalil saja. Kita masuk kepada masalah yang ke-8. Al-masalah as Dan ini adalah masalah yang terakhir dari bab ke ketujuh tentang sifat kuasa Nabi Muhammad sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Maka di masalah yang ke-8, hal sabata doa khas li sahibi ta'am ida akila indahu. Apakah ada doa khusus yang disyariatkan yang diberikan dari orang yang berbuka kepada orang yang berpuasa tadi. Contohnya seperti seseorang yang mempunyai harta memberikan makanan kepada mereka orang-orang yang berbuka. Apakah ada doa khusus dari orang yang berpuasa untuk yang memberikan makanan? Inilah permasalahan yang akan kita bahas. Maka di sana ada hadis-hadis yang dohirnya merupakan lafaz dikir dan doa. Seperti datang di hadis Anas ibnu Malik bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jaa ila Saad ibni Ubadah bahwa suatu hari di bulan Allah alam dohirnya dalam keadaan berpuasa bahwa Anas menceritakan suatu hari Nabi datang ke rumah Sa'ad ibnu Ubadah dalam keadaan berpuasa bersama para sahabatnya. Faja'a bi wa zaitin. Maka Sa'ad ibnu Ubadah memberikan makanan khubz dan zait. Ini khubz dengan zait. Kalau alam apakah zait di sini zait simsim ataupun minyak samin dan yang lainnya. Fa'akalah. Maka Nabi makan. Sumakalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aftara indakum as-saimun. Maka telah berbuka bagi kalian orang-orang yang berpuasa. Wa akala ta'amukumul adror dan telah makan bersama kamu makanan yang ada dihidangkan oleh kamu al-abror, orang-orang yang baik. Wa alaihumul alaikumul malaikah dan para malaikat memberikan sholawat kepada kalian. Maka di dalam hadis Anas ini seakan-akan Nabi memberikan doa zikir yang khusus. Bagi orang yang membukakan puasa, memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, menyebutkan aftar indakum as inum wa akala ta'amukumul la sholat sholat alaikumul malaikah. Dan datang pula hadis yang kedua dari An Abdullah bin Zubair. Qala aftar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Sa'ad bin Mu'ad. Kalau tadi Sa'ad bin Ubadah. Sekarang Sa'ad bin Mu'ad. Apakah keduanya sahabat yang berbeda ataupun sama? Allah alam zahirnya berbeda Sa'ad ibnu Mu'ad dengan Sa'ad ibnu Ubadah bukan orang yang satu. Maka disebutkan Nabi berbuka di rumah Sa'ad ibnu Mu'ad. Setelah selesai dari berbuka, Nabi mengatakan, Asfarah indakum as-sa'imun. Wa akala ta'amakumul abrar. Wa salat alaikumul malaikah. Maka telah berbuka di antara kalian orang yang berpuasa dan telah memakan dari kalian makanan orang-orang yang baik dan telah mendoakan atas kalian para malaikat. Maka hadis ini hadis yang datang dari dua sahabat dari Anas dan dari Abdullah ibni Zubair. Maka untuk kedudukan hadis ini, maka hadis ini hasan digairi. Dan insya Allah penjelasan lebih dalam akan kita lanjutkan di pelajaran yang akan datang. Maka di sini kita cukupkan dengan pembahasan tuntas tentang hadis man fatara sa'iman falahu ajr kamitli ajri sa'imi layang kusumin min ujurihim syai'a. Di masalah yang ketujuh kita tuntaskan bahwa orang-orang yang memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa dia mendapatkan pahala yang maka tadi dari tiga kaidah apa yang bisa kita ambil kaidah yang pertama apa tidak mengkhususkan orang yang memberikan makanan itu dia buktir sehingga mendapatkan pahala puasa tidak tidak disyaratkan orang yang memberikan makanan ini dia orang yang miskin. Kaidah yang pertama. Dan yang kedua, tidak disyaratkan dia memberikan makanan puasa kepada puasa wajib Ramadan saja. Bisa jadi dia memberikan makanan untuk orang yang berpuasa sunnah. Maka dia mendapatkan pahala sunnah. Karena manfaat so iman. Kalimat so iman di sini bersifat umum. Barang siapa orang yang berpuasa maka bisa jadi puasa sunnah ataupun puasa yang wajib. Dan kaidah yang ketiga apa? Hmm? Bahwa orang yang berpuasa di sini sunnah ataupun wajib ataupun kafarah maka dia mendapatkan pahala. Pahalanya kalau sunnah ya dapat pahala sunnah. Kalau orang yang berpuasa wajib maka dia mendapatkan pahala yang lebih besar lagi. Dan faedah yang terakhir yang keempat, jika dia memberikan makanan kepada satu orang maka dohirnya dia mendapatkan pahala seperti satu orang yang berpuasa. Namun jika dia memberikan makan kepada sepuluh orang, jauh lebih baik daripada satu orang. Dan jika dia memberikan puas, makanan berpuasa bagi 20 orang, maka ini jauh lebih baik daripada 10 orang. Dan jika dia memberikan makanan kepada 50 orang yang berpuasa dari santri-santrinya, maka dia pun mendapatkan lebih daripada hanya sekedar 10 orang. Ya atau tidak? Maka ini masuk kepada keumuman adalah manfaat syafara iman. Lafaz iman nakirah bisyat bisyat umum Barang siapa yang memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa bersifat umum. Orang yang berpuasanya satu mendapatkan satu puasa. Orang yang puasanya 50, Allah alam lebih baik dohirnya mendapatkan pahala daripada hanya sekedar, sekedar memberikan satu makanan untuk satu orang. Memberikan makanan 50 orang dari segi pembiayaannya pun lebih banyak. Satu orang misalnya satu nasi bungkus, 50 orang 50 nasi bungkus jikal. Maka di sini biayanya pun lebih besar dan pahalanya pun lebih besar. Maka ini faedah-faedah yang kita bisa berikan pada kesempatan pertemuan di sesi 68 ini yang ditutup dengan pembukaan dari masalah yang terakhir. Masalah yang ke-8 di bab sifat siam di pasal iftar. Maka masalah yang terakhir, apakah ada doa yang diberikan dari orang yang berpuasa kepada orang yang memberikan buka puasa. Terhadapkan dua hadis dari Anas dan Abdullah bin Zubair dan belum kita takrib dan belum kita berikan fawaid fawaidnya hanya pembukaan di mana dikisahkan di hadis Abdullah bin Zubair bahwa Nabi berbuka di rumah Sa'ad ibnu Mu'ad. Sa'ad ibnu Mu'ad memberikan makanan kepada Nabi. Kemudian setelah dimakan makanannya Nabi mengatakan aftara indakum asfara imun wa akala ta'amukumul abrar wa sholat alaikumul malaikah maka apakah ini adalah doa zikir bagi mereka orang-orang yang berpuasa kepada orang yang memberikan makanan jika ia dan sanadnya sahih maka kita akan tambahkan kepada apa zikir yang sahih yang dihafal untuk anak-anak PTA kita. ونقف إلى هنا وجزاكم الله خيرا وبارك الله في علمكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت